alim tadarus bimbingan dan membaca Al-Quran, bimbingan membaca dan mewahmi Al-Quran ya. Untuk pagi ini pembacaan Al-Mushaful Murata surah Fusilat ya ayat 1 sampai 44. Allah untuk besok di, bisa dipersiapkan surah yang sama surah Fusilat ayat 45 sampai ayat ke-54. Kemudian diteruskan dengan surat Ash-Shura ini ayat 1 sampai ayat ke 36 itu ya baik pendengar dan pecinta Radio dari Jakarta kita masih kajian kita di surah Al-Zalzalah ya surah yang ke 99 Iza zulzilatil ardu itu ya eh, Iza zulzilah ya Ida Zulzilatil Ardu Zilzalaha Surah ke-99 Baik untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki inayah Terjemah perkatanya Ada di halaman ke-158 Kita lihat ya Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim أعوذ billahi من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Iza jangan ija ya, jangan ida. Iza zal. Iza zul zai baru. Ini memang latihan makhraj di sini agak agak belibet, agak sulit sedikit. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ۖ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل ومن idgham bigunnah ya non mati ketemu ya tuh ada rumusnya kalau menemukan huruf mati apa aja huruf matinya setelah huruf mati ada huruf bertasdid huruf matinya jangan dibaca gitu wa may masuk ke ya wa may ya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra Baik. Kita harus tahu asbabun nuzulnya ya. Kenapa surat ini turun gitu. Dilihat di asbabun nuzul ya. Coba kita lihat. Surah ke-99. Nah, di sini terutama penekanannya di wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar jarah pun, sebesar atom, sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini di surat Al-Zalzalah ayat ke-8 ya. Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika turun ayat yaitu uh, surah Al-Insan nanti dilihat ya. Surah ke-78. Ibu dan Bapak catat. Surah ke-76, maaf. Surah ke-76 ayat ke-8. Surah Al-Insan ya. Di sana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinau wa yati wa asiro Itu. Dan mereka memberi makan memberi makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Nah, kaum muslimin menganggap bahwa orang yang bersedekah sedikit itu tidak akan mendapat pahala. Jadi kalau sedekah itu harus besar saja. Nah, eh, padahal nggak demikian. Nah, itu tadi, sebesar apapun kebaikan, sebesar apapun kejahatan ada balasannya. Begitu pula orang yang berbuat dosa kecil seperti bohong, mengumpat, mencuri, mencuri pandangan, mencuri penglihatan dan dan sebangsanya yang tidak tercela ini, ini kan dianggapnya dosa kecil eh, serta menganggap bahwa ancaman neraka dari Allah hanya disediakan bagi orang-orang yang berbuat dosa besar saja. Padahal tidak demikian. Justru dosa kecil pun bisa menjadi dosa besar. Kalau kita menganggap enteng dan dikumpulin kan uangnya kecil dikumpulin terus jadi besar dan anggapan bahwa jadi kecil itu jadi besar nantinya hati-hati nah ini menganggap bahwa ancaman neraka itu disediakan hanya untuk orang-orang yang berbuat dosa besar saja padahal tidak demikian dosa orang yang menganggap dosa kecil dan terus mendawamkan dosa kecil bisa menjadi dosa besar karena penentangannya itu maka turunlah ayat ini surah ke-99 ayat 7 dan 8 sebagai bantahan terhadap anggapan mereka. Jadi kebaikan sebesar apapun, kejelekan sebesar apapun, pasti ada balasannya. Gitu ya. Oh, itu tuh asbabun nuzulnya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iza tuh, sambil belajar membaca gitu ya. Iza zul iza zul zilatil ardu zilzalaha. Iza apabila. Eh, ya, kalau pakai iza pasti terjadi gitu ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncangkan al-ardu bumi zil zilzalaha goncangannya. Tuh. Wa akhrajatil ardu afqalaha. Wa akhraja, kharaja, ya wa akhraja. Dan mengeluarkan al-ardu bumi asqalaha beban beratnya. Dikeluarin semua, ya kubur-kubur kuburan semua dikeluarin. Hasil tambang apa? Lapindo aja dikeluarin sebegitu repotnya. Apalagi nanti semua dikeluarin. Wakalan insanu malaha dan manusia berkata, "Mengapa ini? Mengapa ya bumi jadi begini?" Wakola dan mereka berkata, "Al-insan manusia." Siapa yang berkata manusia? "Malaha, mengapa ini terjadi?" izin tu hadisu akbaroha. Yoma il pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Nah ini. Jadi hati-hati. Jangan dianggap bumi tidak bisa bicara. Makanya kan kalau setelah selesai sholat wajib, kita sholat sunnah kan suka pindah tempat. Nah tempat itu menjadi bukti, menjadi saksi. Nah si A tuh berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini. Nah bumi itu akan menceritakan apa yang kita perbuat. Yaumail pada hari itu Tuhan disu ia menceritakan akhbaroha beritanya. Siapa yang mencerita, bercerita? Bumi. Kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sekarang mah orang pintar ngomong, pinter berbolak-balik, pintar debat. Nanti mah mulut jadi kunci yang bicara kedua tangannya, kedua kakinya menjadi saksi atas apa yang dikerjakan. Allah Akbar. Masih bisa untuk eh, menghindar, masih bisa untuk berbohong. Ya enggak lah ya. Karena tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Ini surat Yasin kan ada. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Bi an gunah kan? Bi an tuh. Karena sesungguhnya rabbaka Tuhanmu. Robbi, Robbi Tuhanku, Robbaka Tuhanmu. <coughs> Auha telah mewahyukan, telah memerintahkan laha padanya. Iya. Yauma id Yauma idhi yasdurun nasu ashtatal li yurau ar alif dulu baru ain. Ar a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kubur dalam keadaan yang bermacam-macam untuk ber, diperlihatkan pada mereka amal mereka. Yoma pada hari itu yastur keluar annasu manusia ashtata bermacam-macam liyurau untuk mereka melihat roa liyurau untuk mereka melihat a'malahum amal-amal mereka saat dibangkit dari kubur. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah pun niscaya dia akan melihatnya. Sekarang terjemahkan sebesar atom pun saking kecilnya. Apapun yang kita perbuat pasti ada balasannya. Faman maka barang siapa ya'mal dia mengerjakan atau beramal miskola seberat zarrah khairan yarah. Khairan kebaikan yarahu dia melihatnya. Hu, hu-nya domir ya kata ganti dia. Dia yang berbuat itu dia akan melihatnya apa yang dia telah berbuat. Kebaikan yang telah dia kerjakan. Wa ya'mal mithqala dzarratin Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah pun niscaya dia akan melihatnya. Waman, waman jadi wamai. Waman dan barang siapa ya'mal dia mengerjakan dia beramal miskol seberat zarah ya. Miskol nah, itu bukan miskol miskol telepon ya. Miskol itu timbangan. Miskol miskol zarratin syarran kejahatan ya rohu dia melihatnya. Jadi hanya tuh hak ganti dia, domir. Ya roh itu. Nah, ini. Tapi dalam hadis-hadis lain kalau kita memiliki keimanan, kita iman kepada Allah, eh, mengerjakan ibadah sholat kalaupun kita masuk ke neraka tidak kekal di dalam neraka. Dicuci pasti masuk surga. Tapi kan dicucinya di neraka itu berapa lama? Ada beberapa hikayat satu hari di neraka itu sama dengan seribu tahun di dunia. Jadi kalau punya salah dua hari saja berarti dua ribu tahun. Kok bisa ya karena kehidupan di, di akhirat nanti kan lama kekal abadi gitu ya. <coughs> Sampai kapan wallahu alam ada yang menyatakan ya tidak ada yang kekal, kekal hanya Allah saja. Iya betul. Tapi sebatas apa, sejauh apa wallahu alam ya. Itu masalah gaib dan masalah Allah. Baik. Apa katanya e, tafsirnya? Coba kita lihat ya. Tafsirannya kita lihat dari Ibnu Katsir dulu ya. Nih Mas Irfan bangun, sudah bangun kan? Nih pemuda kita nih. Mudah-mudahan sudah bangun. Nanti kita jangan lupa di Jumat kita ada taklim di Depok ya untuk ibu dan bapak semua yang memiliki waktu pada sholat Jumat. Jangan nggak datang karena materi demi materinya dikasih gratis. Kalau terlambat minggu lainnya nggak dapat lagi gitu. Enak lah. Uh, eh, judul bukunya tidak ada alasan untuk tidak pinter tajwid. Iyalah karena mudah tajwid itu. Kok susah? Nggak tahu saya juga kenapa susah. Ya barangkali uh, apa yang kami sampaikan memiliki pakai alat ya, pakai perlengkapan. Jadi sehingga mudah berwarna-warni dan ibu bapak bisa mendapatkannya bukunya belum jadi. Kalau ibu dan bapak ngaji, sudah ada, sudah bisa kertas-kertas lembarannya ya. Itu juga untuk saudara-saudara netra dan mu'alaf silahkan kaset-kasetnya dimiliki. Kaset apa yang lagu itu loh. Sama jujamannya kita tengah nyusun lagi ya, kita bikin kembali. Lagunya yang ini. A i u ba an ani أن أنئأن من an ani ani Ini semua uh, berdasarkan penelitian, penyelidikan, semua bisa. ya Lagunya semua mudah gitu ya. Lagu kita yang bukan lagu kori. Uh, seperti Ustazah Lela ya. Lagu kita lagu hanya untuk sekadar. Sekadar apa? Sekadar kita bisa untuk uh, jadi imam sholat tidak sumbang. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a di situ tuh di ujungnya yang enak tuh ani a babi bu bab bu bang bani bab na minal mu bani ma bi bang bani ba bani ba dua fathah dibaca satu jadi madiwad. iwad Tadi tubat Hamas Tadi tubat Tutang Ditahan ikhfa Yang pertama belum ditahan karena asal bisa dulu ya Tutang Tanitat Naminal mutlimati tanita Sasi subat سوسا سنسسن من المسلم سيسا سنسا جاجيج بج جوجا جنججن من المجرم جيجا جنجا itu ya lagunya nanti oh, saya kan bukan tunanetra, saya bukan mualaf. Boleh? Boleh aja, silahkan. atau punya kaset banyak, punya CD banyak, ingin direkamkan, ingin dibagi-bagi untuk saudara-saudaranya silahkan ya. Itu. Tapi untuk tunanetra dan mualaf kita siapkan gratis. Insya Allah ya. Baik. Saat membahas tentang surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8, di sana apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, Mengapa bumi jadi begini? Pada hari ini bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas pekerjaan apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar jarroh pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar seberat coroh pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ibnu Abbas menyatakan sehubungan dengan makna firman Allah yang tertera ini, itu idza zilzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan seguncang-guncangnya yang dahsyat, yakni bergerak dan bergetar dari bagian bawahnya hingga menimbulkan gempa yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya selama ini. Keluar semua Allah. Yang mengeluarkan orang-orang mati dari dalam perutnya. Menurut sebagian ulama, ya, yang bukan hanya seorang. Dan ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui Firman-Nya firmannya. minasyaitonirrajim Ya ayyuhan nasu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. Dilihat ya di surat Al-Hajj ayat 1. Sama pula dengan firman Allah di surat Al-Insyiqaq ayat 3 sampai 4. Dilihat nanti ya, surah Al-Insyiqaq. Wa idzal ardu muddat wa alkat ma fiha wa takhallat dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya menyatakan telah menceritakan kepada kami Wasil Ibnu Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Fudail dari ayahnya dari Abu Huzaim dan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda تلقي الأرض أفلاذ كبرها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا ini Rasulullah bersabda bumi mengeluarkan semua isi perutnya seperti piring-piring emas dan perak. Maka datanglah pembunuh lalu ia menyatakan, karena inilah aku membunuh. Dan datanglah orang yang memutuskan persaudaraan. Lalu ia berkata, karena inilah aku memutuskan hubungan persaudaraan. Dan datanglah pencuri lalu berkata, karena inilah tanganku terpotong. Kemudian mereka membiarkannya dan tidak mengambil sesuatu pun daripadanya. Nah ini firman Allah yang lain, Al-Zalzalah ayat 3. Wa qalal insanu malaha. Yakni merasa heran dengan keadaannya. Padahal sebelumnya bumi tenang, kokoh, serta menetap. Dan manusia diam dengan tenang di atas permukaannya. Nih. Wah, susah bayangin kiamat. Kemarin aja lagi tsunami seperti itu coba. Itu baru di Aceh saja. Ini semua tempat merasakan seperti ini. Terjadi dalam waktu yang sama bersamaan. Dengan kata lain keadaan bumi menjadi sebaliknya saat itu bumi bergerak-gerak. Dan mengalami gempa yang dahsyat bumi telah kedatangan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepadanya untuk berguncang dengan hebatnya yaitu gempa yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian bumi mengeluarkan semua orang yang mati yang terkandung di dalam perutnya dari kalangan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Saat itulah manusia merasa heran dengan keadaan bumi karena bumi telah berganti dengan bumi yang lain. Begitu pula langitnya. Lalu mereka digiring untuk menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Penyayang. Firman Allah di surat yang sama ayat keempatnya. Yawma izin tuhadithu akhbaruha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Yaitu menceritakan tentang semua apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang menghuni permukaannya yang menghuni bumi ini. Imam Ahmad menyatakan telah telah bercerita bahwasanya Rasulullah bersabda, "Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha." Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan beritanya? Nah, kita kan nggak tahu kalau nggak ngerti, nggak baca tafsir, nggak baca hadis. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila 'ala zahriha an taqula 'amila kaza wa kaza yauma kaza wa kaza fahadhihi akhbaruha Rasulullah bersabda sesungguhnya berita bumi ialah bila ia mengemukakan persaksian terhadap setiap hamba laki-laki dan perempuan tentang apa yang telah dikerjakan di atas permukaannya. Apa yang dikerjakan dia sewaktu hidupnya di bumi ini. Bumi menyatakan bahwa fulan telah mengerjakan anu dan anu, anu, anu, anu. Hari anu tanggal sekian. Dulu kita agak bingung bagaimana cara menceritakannya. Dulu amal itu kan um, di buku um, ditulis oleh malaikat Rakib dan adit. Seperti apa buku. Sekarang udah pakai komputer canggih banget. Sekarang belum secanggih nanti dua tiga empat lima atau sepuluh tahun yang akan datang akan lebih canggih lagi. Nah, mengambil data akan lebih mudah. Dengan internet dari mana pun bisa diambil data kan. Nah ini gambaran. Itu. Jadi ada ada kabarnya, ada ada catatan amalnya. Si Anu telah berbuat Anu pada tanggal sekian, si kan di ini, di ini. Masya Allah. Demikianlah yang dimaksud dengan beritanya. Itu. Itu dulu ya. Hmm, jangan banyak-banyak nanti eh, malah bingung. Ya, saya ke, kasih kesempatan baca dulu deh. Di 85 90 ya. Ada Mas Ipang, jangan ke handphone lah, ke telepon aja. Yo, mangga, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Ibu dikecilkan ya volumenya. Silakan. Mulai. Siapa ini? Ibu Heni. Ibu Heni di mana? di Pondok Labu. Di Pondok Labu. Silahkan Ibu. Bukan au, au atau Au alif dan ain. Au. Jangan kepanjangan bi'inya Alif ya A'u gitu bu au billahi Nirrojim. Jim bukan bukan zai. Jim. Bajai. Bajai. J. J. Emang eh. jai sama jim saya beda Beda dong. Makanya ada huruf yang berbeda. Ini aja dal dengan zai beda. Itu. Beda ya. beda ini beda arti. Ya. Coba lagi. A'udzubillah Minasyaitan benar. Bismillah. Kepanjangan, digelik aja gini. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Atau bisa satu alif aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzil. Nah, ini iza, bukan ida. Iza eh, Zai rapuh baru Iza zilatil arabu ya. zil zalaha Jangan zil Jangan zil uh, Jangan kol-kolah Iza zul zilatil arbu zil zalaha. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث Jangan ngahayal, lo, Auma, jangan ke hidung. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha akhbaraha يومئذ تحدث أخبارها Ma makhrajnya belum mantep ya kayaknya sih. Kayak mau bicara masih ragu. Ya nggak apa-apa namanya Belum belajar. pas ya? Mm-mm, belum pas makhrajnya. Makanya tadi belajar a i u dulu dulu. A i u ba. Tuh. Kha khi khu bah. itu ya, ayat kelima itu saya ngaji dulu ya. Bi anna bi anna rabbaka auhala. Enggak, hak kecil dulu atuh. Kan itu pertanyaannya. Apa sama hak kecil sama gede? Ya beda. Kalau sama nggak usah ada huruf berbeda kan? Yang pertama hak kecil. Hak kedua dada hak gede. Jangan auhala Kalau auha nggak ada artinya. Auha diwahyukan auha laha lahanya bagi, bagi dia itu auha laha bi'an anna rabbaka auha enggak auhanya coba panggil eha eha eha auha ha uh -uh. itu auha laha dadanya ada hadada itu ya nah, makhrajnya bi'an uh -uh bi anna rabbaka auhal eh auha hmm, hmm. auha bi anna rabbaka ya masih belum begitu kentara tapi sudah lumayan dilatih ini udah kenal huruf eh, udah kenal huruf alhamdulillah tinggal makhrajnya belum pas terus yauma idzi yauma idzi yaqdurun nasu ashtatain astatal atuh kan nah, idgham bila guna bilaguna. Bilaguna jangan astata ya tuh kan kelam. Bunyi eh, ininya astatal gitu. Astatal gitu. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل Wa may ya'mal <coughs> Baik Udah kenal huruf Alhamdulillah Tinggal memperbaiki makhrajnya ya Orang lain belum kenal huruf Ibu sudah Alhamdulillah Siapa ini? Ibu Heni di mana? Di Ponok Labu Hmm, Ponok Labu Iya deh Terima, Terima kasih, kasih. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk yang lainnya di 85904785. Ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Adiyati. Di mana Ibu? Di Bukit Duri.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 Ini zil zai. Irazul Irazul zilatil Arodu zil zalah agar rapuh zai ada jim ada zai ada Ral ada dal aduh susah ya belajar Gak apa-apa sebisanya dulu ya <laughs> ya iza iza zul zilatil aradu zil Zala, wa akh wa akh rajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu ahba kha kalau ah ha ini khobar akhbaroha يومئذ تحدث أخبارها خ ya khair bukan hair tapi khair nah bi anna bi anna rabbaka alhalaha hmm, agak mirip nih haknya hak pertama bukan ha eh ha auha auhalaha auha auha laha laha gitu terus yauma idzi yauma idzi <coughs> yasburun nasu asbatal liyurau a'malahum faman ya-. ain faman ya'mal faman ya-. ain faman ya'mal faman ya-. mal. ngis Qala zarratin khairan yarah. Wa man ya'mal. Wa man ya'mal. Wa man ya'mal. Misqala zarratin syarran yarah. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik di 85 90 Kita ber berpikir kalau cuma ngasih 1000 atau 10000 pahalanya besar, ya tergantung. Mungkin kalau orang kaya 1000 nggak ada artinya. Itu kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya baru belajar nih Pak. Siapa Ustaz? ini? Ibu Rina. Ibu Rina terima kasih terima kasih mangga silakan. Auju Jangan auju, kerasin sedikit. Auju A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. R-nya uh, agak jelas. Apanya? R-nya bismillahir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu Pendek dulunya Iza zulzilatil ardu zil zalah Iza zulzilatil ardu zil jalah Dunia pendek Iza zulzilatil ardu zil ardu zil Ardu hmm. jalaha Zai. Zil jalaha Sama kan? Zalnya sama. Zalaha. Sama hurufnya. Eh, wa akh. Wa akh. Ah, wa akh. Wa akh. Wa akh. Wa akh. Ah. Rojatil. Rojatil. Ardu. Askolaha Wa qolal insanu malaha Yawma izin Izin ifa Yawma izin tuhadisu akhbaroha <clears throat> Bi anna rob Bi anna rob Bi anna rob Kanya pendek Bi anna rabbaka au rabbaka au. Bi anna rabbaka au halaha. Ha kecil dulu. Eh ha. Au ha. Au halaha. Itu. Yauma izin yasdurun. Yas sad. Yasdurun. Yas. Durun. Yas Durunna Nanya panjang Matobi itu itu Oh iya iya Yasdurunna su ashtata Yasdurunna su ashtata Liyurau Liyurau A'malahum Liyurau a'malahum Alif dulu baru ain Ar A'malahum Liyurau a'malahum Faman ya'mal. Faman ya'mal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal. Wa man ya'mal misqala Ibu bisa, tinggal memperlancar. belajar Pak. Aduh, iya, maaf. alhamdulillah ya. Iya. Ada kemauan belajar. Iya sih, Baik Ibu. Ya, iya. makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku tunanetra dan mualaf dapatkan kaset gratisnya ya. Hubungi Mbak Yati di 993 88603. 993 8803. Kasetnya gratis. Tapi kalau yang bukan tunanetra, bukan mualaf diganti kasetnya ya atau ada saya ada kaset 100 pari tolong direkamkan saya mau bagi-bagi buat saudaraku di kampung atau di mana. Silahkan ya. Lumayan kok itu. E, untuk semua kelas bisa itu makro itu. Dan lagunya belajar surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr surah ke-59 ayat 18 itu. <clears throat> ya. Baik, e, Mas bang sudah ada yang masuk lagi kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Eh, bulusi dari Depok. Baik, Bang, silahkan boleh. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalaha. Ibu artikulasinya sudah bagus ya. Zil, zil, zil, zil zalaha ada alif tuh nggak bi itu zil zil zalaha Iza Zilatil ardu zil Jangan jil, zil, zai Kalau jil mah jaringan Islam liberal <laughs> itu ada Zil, zai Zai, zai, uh, uh, zai agak rapuh Iza Iza zil zilatil ardu zilzalaha laha hadada. Uh, iza zulzil. Jangan zul zul jangan ada e-nya. Iza zilatil Iza zilatil ardu zil. Pas nah, jimnya nah, kembali ke jim ya. Nanti, nanti dilatih. Kalau jim kan gerak keras, bajai. Ini zai, ya. Zai. Uh, uh, wa akh kata. Wa akhrajatil. Wa akh wa ah akh wa akhrajatil af wa qalal Jangan buru-buru. Wa qalal وقال ال وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان إنnya ing ihwa وقال الإن وقال الإنسان ما لها يومئذ يومئذ يش إدي Idi. Nah, ah, ah gom diguna itu. Tanwinnya ketemu ya. Ada rumusnya. Kalau ada tanwin, tanwin itu garis dua tuh. Iya. Menemukan huruf bertasid iya. uh, tanwinnya dibaca satu. Jadi yauma idi masuk ke ya langsung. Yauma idi gitu. Yauma idi. Yas, Yes, Kan di bawah. Ya. <laughs> Kalau bukan tak itu mah iya. Yauma idi yes. Eh, oh, yang mana? Yang ayat kelima, keenam? Hmm. Oh, masih di atas. Masih di atas. Oh, masih di atas. Itu <laughs> hadis dulu. Oh, itulah ya. ikhfa. Salah lihat. Ya. Yauma idzin tuhad. Nah. Ya. Yauma idzin tuhad. Tuhad. Tisu ah. Ba. Ah. Jangan ah. Ah, jangan dikol-kolahkan. roha. Yauma idzin tuhad. tuhad tuhaddisu akhbaruha bi an Nah, nanya dilepas. Gini. Bi an guna itu dilaha, ditahan n-nya. Bi anna rob gitu. Bi anna baka auha auha laha. Gitu. Jadi ha, ini sering kali baca auha laha, enggak ada artinya. uh, haknya auha mewahyukan auha laha gitu ya. Terus yauma idi. Yauma idi durun. nasu. Sunya pendek. Yauma idi yasdurun nasu ashtata. Atau disambungin boleh. Yauma idi yasdurun nasu ashtata. Liyurau. Liyurau. Liyurau gitu. Jadi ada lin. Oh, ya. Liyurau. ليروا آه. أعمالهم فمن, فمن يعمل مثقال ذر ذر ذر ذرة خيرا يره ومن عين ومن يعمل ومن يعمل مثقال ذر ذرة تنيا إخفاء dzarratin syarra yarah. Udah pintar. Hanya ada ada. Ya roh Ya roh Oh, itu mah hak kecil. Ada ada dadanya. Yarah. Iya. Ada ada. Iya. Uh, Pak Ustadz yang di Dep yang di Depok kapan Jumatnya? Tiap Jumat. Di mana? Uh, di Jalan Kartini 58. Kartini 58. Blok E nomor 5 di rumah Bapak Fauzi. Bapak Fauzi. Atau Ibu Dokter Ibu Lisa. Ih, baik Dokter banget. Lisa gitu. yang di itu Sila Pertiwi. Uh, uh, hah? Yang kepala Perum Permata Asri. Eh? Perum Permata Asri. Oh iya. Di Depok Lama. Depok Lama. Uh, uh, yang Kartini nomor 8. Iya, Kartini 58. Kartini 58. Iya, Blok, Blok E nomor 5. Eh, nomor 5. Iya. Iya, ya. Turun Enggak. Ya, Assalamualaikum. <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan atau belajar ya kesempatan ini? Catat, pokoknya benar buktikan kalau saya bohong. Tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid. Karena kita sudah pakai komputer, pakai infocus ada warna-warni. Jadi kalau nggak pintar, tinggal sayanya aja omelin. Masa iya sih gitu? Bener, bener, bener insya Allah ya. Karena apa? ada infocusnya ada tulisannya di komputernya. Apalagi kalau ibu dan bapak punya mahir komputer, ah enak banget belajarnya nanti sama Adit dibikinkan uh, ininya ya. Uh, jadi semacam CD interaktifnya. Pokoknya semua bisa, insya Allah. Tapi bukunya belum jadi. Nah, untuk ibu dan bapak yang ingin hadir, catatannya, tulisannya sudah ada di perintahan-perintahannya. Tapi belum jadi buku. Jadi kalau nunggu buku, entahlah kapan karena <laughs> kesibukan. Insya Allah lah ya. Yang ada waktu, hari Jumat jam satu Pada sholat Jumat lah ya, sampai jam empat itu uh, Sabtu dan Minggu. Oh iya, untuk ibu dan bapak yang Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kemudian diteruskan jam 1, jam 13 sampai 17. Nah ini untuk yang Sabtu tolong bawa uh, terjemah perkata. Karena kita selain belajar tahsin, belajar baca Quran, kita akan membahas tematik Al-Quran. Tema-tema Al-Quran tentang iman, <clears throat> tentang takwa, tentang apa nanti kita. Jadi bawa terjemah Departemen Agama ya, terjemah Al-Quran terjemah. Sabtu ahadnya seperti biasa bahasa Arab terjemahkan per kata sama eh, apa itu lahul wadi ya nahusorob insyaallah lah <clears throat> Baik Ibu dan Bapak semuanya terima kasih. Ada saran, ada kritik, ingin bertanya atau apa, silakan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah seseorang itu sebagai orang buruk jikalau ia menghinakan saudaranya yang Muslim. Hadis riwayat Muslim. when you